atau menguatkan iman kita. Ilmu yang dengannya kita berharap mengantarkan kita untuk mau beramal dengan ilmu tersebut. Sehingga ilmu yang kita pelajari membuahkan iman mengantarkan kepada kuatul iman, menguatkan dan menambah iman kita. Serta juga mengantarkan kita kepada al-amal as-salih. Ayo adikwa rahimani wa Di kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, sedikit kita menyebutkan salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa baginda Nabi alaihi salatu wassalam yaitu tatkala paman beliau Abu Talib menjelang detik-detik kematiannya. Yang mana sang paman adalah seorang yang selama ini memiliki jasa yang baik terhadap beliau, terhadap Nabi alaihi salatu wassalam dan juga terhadap dakwah. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di mana Abu Talib mengerti bahwa agama Nabi itu adalah kebenaran. Benar-benar merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dakwah yang beliau sampaikan adalah dakwah kebenaran. Karenanya sang paman membela, melindungi pribadi Nabi, melindungi dakwah ini. Namun saya, dia tidak mau beriman. Dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengikuti agama beliau, tidak mau meninggalkan kesyirikannya. Maka tatkala detik-detik menjelang kematiannya, maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam bergegas datang menemui sang paman untuk satu harapan kebaikan terakhir kali. Memanfaatkan kesempatan terakhir kalinya dan mengajak sang paman dengan harapan agar sang paman bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun datang yang subhanallah kalau beliau datang di tempat itu, sudah ada jeli susu hmm. teman-teman jelek Abu Talib. pembesar ya, Quraisy, Abu Jahal, Amr bin Hisham, Mahzumi makhzumi al Quraisy dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, walaupun Abdullah bin Abi Umayyah ini pada akhirnya Allah berikan hidayah. Pada akhirnya Allah berikan hidayah dan masuk Islam. Abu Jahal tetap di atas kufurannya dan mati di atas kufurannya. Nah, di kesempatan itu ternyata sudah ada dua orang yang merupakan jadi susu teman jelek. Ya, kita akan saksikan bagaimana akibat dan pengaruh teman jelek. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ya, <clears throat> ngajak sang paman dengan penuh kelembutan dan sekaligus memanfaatkan detik yang terakhir ini sebagai ihsan kepada sang paman yang beliau paling pantas mendapatkan ini mendapatkan ihsan kebaikan ya. maka Nabi mengajak menghimbau kepada sang paman terakhir kalinya setelah sebelumnya sering beliau ajak kepada iman terakhir kalinya beliau menyampaikan ya ammi qul La ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku. Ucapkan, katakan sekarang ini. Ucapkan sekarang ini. La ilaha illallah. Karena Abu Talib sudah tahu, mengerti apa sih makna la ilaha illallah. Masa kerjanya apa kalau diucapkan kalimat la ilaha yang Berarti konsekuensinya dia menjadi seorang yang bertauhid, mengibadai Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan meninggalkan segala yang diibadai selain Allah. Meninggalkan agama kesyirikan, meninggalkan agama Abdul Muttalib, Maka kata Nabi, kul katakan ucapan la ilaha illallah. Tinggal Abu Talib mengucapkan. Mengerti sudah tahu dia bahkan. Bahkan meyakini bahwa itu benar. Tinggal beliau mengucapkan saja. Maka Nabi meminta kepada sang paman, ucapkan wahai paman, kalimat la ilaha illallah. Satu kata ini, aku akan berupaya bisa membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ya. Namun ternyata teman jelek ini tadi tidak diam. eh teman jelek tidak diam. Dan membiarkan begitu saja ini berlalu atau dibiarkan kejadian ini atau dibiarkan Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah maka disentuh diingatkan dengan dalil terlaknat diingatkan dengan sebuah dalil yang terlaknat ya maka kata dua orang ini ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib diingatkan dengan nenek moyang Diingatkan dengan asabiyah, ta'assub, fanatik kesukuannya diingatkan. Ingatkan dengan fanatik terhadap agama nenek moyang. Ya. Karena mereka kedua dua orang ini juga paham kalau Abu Abu Talib sampai mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya apa? Bertauhid. Maknanya apa? meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Maknanya membenci agama Abdul Muttalib. Yang mana agama Muttalib mengibadai selain Allah subhanahu wa Di samping beribadah kepada Allah, mengibadai selain Allah. Meminta syafaat dari selain Allah. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka ini akibat bahayanya sekaligus bahaya besar teman-teman cerita. Yang resikonya itu tidak hanya ketika di dunia saja dalam arti kehidupan ini ya teman jelek mengarahkan kepada kehidupan beresiko di akhir detik-detik terakhir teman jelek ini yang dia dihadapkan di antara memilih apakah al-jannah atau kanar dengan teman jelek dia memilih jelek Karena Nabi pun berupaya. Nabi nggak putus asa. Sekaligus upaya yang beliau sebut yang ditunjukkan oleh Nabi ini sebagai teladan bagi kita bahwa seorang dai nggak putus asa. Seorang dai berupaya memanfaatkan atau menyampaikan dakwah ini ya, walaupun dalam kesempatan-kesempatan yang mungkin dianggap sulit. Tapi sang dai nggak putus asa. Perhatikan Nabi memanfaatkan kondisi ini. Di detik-detik terakhir ini pun beliau nggak menyatakan ya sudah lah nggak mau nggak bakal diterima. Tapi berupaya masih berupaya. Dan beliau ketika Ucapan pertama kali, ajakan pertama, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia ulangi lagi. Dia ulangi lagi. Namun subhanallah memang demikianlah. Terjadi susu teman jelek ini tadi pun nggak tinggal diam. Keduanya juga mengulang. Ya. Fa'ada, kata dalam riwayat, fa'ada, fa'ada. Maka Nabi mengulang. Dan dua orang ini pun mengulang-ulang lagi juga. Yang sebenarnya di dalam satu debat disebutkan hampir-hampir saja. Abu Talib mau mengikuti ajakan Nabi. Hampir saja. Namun dua orang ini tadi, teman jelek ini tadi, mengembalikan Abu Talib kepada kekufuran. Lagi. Diajak hampir mau, dikembalikan lagi. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Hingga terakhir. Sebagaimana dikatakan oleh sang perawi yang meriwayatkan kisah ini bahwa dia Abu Talib di atas milah Abdul Muttalib. Pilihan terakhirnya adalah bahwa Abu Talib tetap di atas milah Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dan dia menolak, enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal yang kalau dia mau mengucapkannya saat itu, maka akan bermanfaat untuk keselamatan dia di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim dia enggan. Ayolah ikhwah rahimani rahmakumullah. Sehingga Abu Talib mati di atas kekufuran. Paman Nabi alaihi salat Mati di atas kekafiran sebagai paman sebagaimana paman Nabi yang lainnya, yang satunya lagi Abu Lahab. Mati di atas kekafiran. Paman Nabi yang masuk Islam itu adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dua orang. Namun ada paman Nabi yang lainnya yang tetap di atas kekafiran dua orang juga, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Maka atas peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya maka nabi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas. Bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka masih saudara dekatnya, karib kerabatnya yang paling dekat. Ya, ya boleh. Karena Nabi sempat mengatakan, Ya, setelah ternyata Abu Talib tetap di atas kekafirannya, beliau bertekad akan memintakan ampun untuk sang paman ya, selama aku tidak dilarang. Aku akan mintakan ampun untuk mewahai pamanku selama aku nggak dilarang. Maka turun larangan ya. Melarang Nabi dan melarang kaum mukminin memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin kalau di ayat ini, maka nabi nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Gak pantas bagi orang bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Walaupun mereka itu adalah orang-orang musyrikin itu masih karib kerabatnya setelah jelas bagi mereka bahwa <clears throat> kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka jahim. Ayo al rahimani wa rahmakumullah. Sekaligus turun pula pada peristiwa itu firman Allah Ta'ala Innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai atau pada orang yang engkau sukai hidayahnya. Engkau harapkan hidayahnya. Kau nggak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Namun Allah Ta'ala itu lah yang akan memberikan hidayah kepada barang siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu siapa yang pantas dan berhak mendapatkan hidayah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dari peristiwa ini banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya adalah eh, bahaya bahayanya teman-teman yang jelek. Ya, itu beresiko sampai matinya dia nanti. Ya, beresiko sampai apa? Benar-benar menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Gara-gara pertemanan inilah ya Abu Talib lebih memilih apa? Untuk tetap di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Ya. Gara-gara pertemanan inilah menyeret dia tetap untuk apa jatuh ke neraka jahanam sampai detik-detik terakhir kehidupannya padahal dia tahu kebenaran. Ya, tahu keponakan ini orang baik, tahu keponakan ini membawa kebenaran. Nah, kemudian di antara pelajarnya juga bisa bisa ambil adalah pentingnya tauhid. Ya, pentingnya tauhid dan bahwa tauhid la ilaha illallah itu tak sekedar ucapan. Ya. Tapi itu adalah mengandung konsekuensi. Ya, mengandung konsekuensi. Karena itu dua teman jelek ini tadi tahu kalau sampai Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, artinya apa? Dia berkonsekuensi dia meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan segala yang diibadai selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah satu-satu. Karena itu mereka tolak. Dan gak dibiarkan Abu Talib mengucapkan kalimat ini. Ya. Maka yul ya ikhwah, yang sangat disesalkan adalah ada orang-orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Namun tak tahu konsekuensinya. Sehingga amalannya, perbuatannya membatalkan kalimat la ilaha illallah. Yeah. Di pagi hari dia mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Tapi dia berdoa kepada selain Allah. Minta rizkinya kepada selain Allah. Minta barokah kepada selain Allah. Kalau ada apa-apa. ya Mintanya, minta jodoh. Ya, mau bepergian. Tawakalnya kepada selain Allah. Minta jodoh. Ada orang nggak segera dapat jodoh, minta kepada selain Allah datang ke tempat-tempat keramat, Padahal dia apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Namun tidak tahu dia bahwa apa yang dilakukan ini membatalkan kalimat tersebut. Bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Bertentangan dengan tauhid. Kemudian ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang berhak dan pantas untuk mendapatkan hidayah dan Allah tahu pula siapa yang tidak berhak dan tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq pantas mendapatkan hidayah, berhak mendapatkan hidayah. Maka Allah berikan hidayah kepada Abu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Allah tahu bahwa Abu Lahab, Abu Jahal tak pantas dapat hidayah. Maka mereka tidak Allah berikan hidayah, ya Allah sesatkan dan tetap di atas kekufurannya hingga akhir hayatnya. Maka ya ikhwah kita terus nantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya. Semoga Allah taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah hingga akhir hayat. Tetap di atas iman, di atas Islam, di atas hidayah, di atas istiqamah Nah, ayol ikhwah, apabila Allah mengharamkan, mencegah seseorang dari hidayah, maka dia nggak bakal dapat hidayah. Nah, di situ ada beberapa hal, beberapa sebab. Kenapa seorang bisa sampai Allah haramkan dari hidayah? Di antaranya adalah atasub ya, asabiyah bil batil, seperti yang terjadi pada Abu Talib. Karena itu titik ini diketahui, dipahami betul oleh dua orang teman jelek ini tadi. Maka diingatkan di akhir hayat ini dengan dalil asabiyah ini tadi. Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Maka yul ikhwa, at-ta'assub bil batil ya, itu berbahaya. Jadi di antara sebab al-hirman. Ya, di antara sebab al-hirman tercegahnya seseorang untuk mendapatkan hidayah. Demikian pula hamiyah al-jahiliyah, semangat jahiliyah. Semangat jahiliyah itu kadang-kadang muncul ya. dan ini akan berbahaya ini akan berbahaya. Termasuk semangat ini pula yang dibakar dan dinyalakan oleh dua orang teman jelek ini tadi. Semangat pembelaan jahiliyah, hamiyah al-jahiliyah. Demikian pula ayol ya ikhwah. Di antara sebab seorang tercegah, terhalangi mendapatkan hidayah. Itu tatkala dia tidak bersegera mau menerima kebenaran. Padahal dia tahu itu hak. Tidak segera dia terima. Tidak segera dia amalkan. Seperti yang terjadi pada Abu Talib. Tahu ini hak. Tahu keponakannya membawa kebenaran. Agama yang dibawa oleh keponakannya benar. Dan tahu di agama kaumnya batin. Namun dia tidak segera beramal, tidak segera mau menerimanya. Sampai di akhir hayat. Di akhir kehidupannya bahkan diupayakan sebenikan rupa oleh Nabi untuk diselamatkan, untuk ditarik kepada kebenaran. Namun demikianlah Allah cegah dia. Tidak Allah berikan hidayah pada itu. Nah, Allah hukum dengan apa? Penyimpangan hingga akhir hayatnya. Allah hukum dengan kekufuran hingga akhir hayat. Karena itu ayat ikhwar rahimani rahmukumullah. sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan fawaid yang bisa dipetik dari kisah ini. Beliau mengatakan Faman tabayyana lahu al haq wa lam yaqbalhu fa innahu yu'aqab bil hirman wal iyad billah. Ya. Barang siapa yang telah jelas kebenaran bagi dia namun dia tidak mau segera menerimanya. Tidak segera menyambut kebenaran itu. Ya. Dengan berbagai alasan. Fa innahu yu'aqab bil hirman maka sungguh dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan al-hirman. Allah cegah, Allah halangi, Allah jauhkan dia. Ya, wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita. Yu'aqab bizzayri wa balal. Akan Allah hukum dia dengan penyimpangan dan kesesatan. Wala yakbal al-haq ba'da dhalik. Dan Allah hukum pula dia. Dia enggak enggak bakal mau menerima kebenaran setelah itu. Karena dia sudah tahu kebenaran, tidak segera diterima. Allah hukum dengan zaid wabbalal. Lebih parah lagi, Allah hukum dia dengan dia tidak akan gagal. mau menerima itu? Ya, dia tidak akan mau menerima kebenaran itu. Maka ayol ikhwar rahimani warahmatullah ini menjadi pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga bagi kehidupan kita. Apabila tahu kita tahu itu kebenaran dengan dalil, ya. Kita tahunya kebenaran itu adalah berdasarkan apa? Al-Qur'an. wa sunnah. Wa ma kana alaihi salaful ummah. Kita tahu berdasarkan itu. Ya. Maka apabila di sana ada adillah min Al-Qur'an, adillah min sunnah Ya, dan juga sudah disebutkan bagaimana manhajus salaf, bagaimana fahmu salafus salih tentang hal ini, maka itu hak. Ikuti ya ikhwan. Kita ikuti, kita terima sebagai kebenaran, dan kita amalkan. Wa illa, kita takut. Kalau kita tidak segera menerima kebenaran itu, Allah hukum kita dengan azai wa dan lebih parah lagi, akan Allah hukum kita tidak bakal menerima kebenaran. Dan ini banyak terjadi, menimpa. Ya. Sejak atau dibuktikan dalam sejarah. Ya. Bagaimana kaum khawarij ya. yang pada masa itu ada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pada saat masih masih ada yang mereka berguru langsung kepada Nabi alaihi salatu wasalam, menerima agama ini langsung dari Nabi, menerima penjelasan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan juga bimbingan sunnah Nabi langsung dari beliau. Namun Khawarij tidak mau merujuk kepada mereka. Ya. Tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau segera beramal dengan kebenaran. Karena itu ketika oh, diupayakan sekian kali oleh para sahabat sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang pada mereka ya, untuk menegakkan hujah pada mereka berdialog dengan dialog ilmiah dengan mereka dalam rangka iqamatul hujjah ya ada yang Allah berikan hidayah rujuk dari sekian mereka namun masih banyak yang tidak mau rujuk. Yang Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa aku tidak melihat ada seorang pun di antara ada aku, aku aku tidak melihat ada satu pun di barisan kalian satu pun dari sahabat Nabi alaihi salatu Apa maksud beliau? Ini sebagai cukup sebagai bukti bahwa mereka di atas balad, di atas kesesatan, tidak di atas hidayah. Apa buktinya? tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi di tengah-tengah mereka. Padahal beliau para sahabat masih hidup. Yang menunjukkan apa? Mereka menyempal dari jalannya sahabat. Yang menunjukkan apa? Para sahabat tidak sepakat, tidak setuju dengan mereka. Ayol al rahimani wa rahimakumullah. Ketika tidak mau mereka, mereka tidak mau bersegera menerima al-haq ini, maka ini yang terjadi. Akhirnya Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin nah, memerangi mereka, memerangi kelompok Khawarij ini. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Nah. Rafidah, Qadariyah, Murji'ah, tidak mau menerima al-haq. Mereka semakin jauh menyimpang. Ya, semakin jauh, semakin jauh. Demikian pula Al-Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Ya. Yang berasal dari gurunya Al-Ja'ad bin Dirham. Hingga di detik-detik mereka mau dieksekusi. Ya. Oleh Amirul Mukminin kala itu. Oleh, atau oleh para gubernur yang ada kala itu. Para, ya, waliul amr, di detik mereka eksekusi pun tetap mereka bertahan di atas kebenaran. Al-Hirman ya kawan. Terhalangi dari kebenaran. Tertutup. Dan tidak gagal mau menerima kebenaran Demikian pula Jaham bin Sofwa. Demikian yang lainnya. Demikian yang lainnya. Ya. Fitnah sururiyah Kurang apa para ulama menjelaskan kepada mereka fitnah Ihya Uturat. Demikian pula fitnah Yahya Al-Hajuri. Ya, para ulama menjelaskan demikian. Sekian hujah disampaikan. Tapi apakah mereka kemudian surut berhenti? Nah, hingga hari ini masih ada. Bertahan di atas. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Demikian pula fitnah musafiqah ya Muhammad bin Hadi yang tinggal bersama di negeri yang di situ para ulama ada. Yang di situ para ulama ada. Bisa berjumpa langsung dengan para ulama dan bisa dengan cepat hujah dalil nasihat itu sampaikan kepada dia. Namun hingga hari ini tetap mereka membuat perpecahan yang kata Syekh Rabi bahwa Muhammad bin Hadi membuat perpecahan di seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu tempat pun kecuali di situ dia membuat berpecah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula yang kita sangat khawatirkan terjadi di masa atau hari-hari ini. Nah, tatkala kebenaran itu atau nasihat para ulama yang telah memutuskan tentang fitnah ini ya bahwasanya salafiyin harus bersatu tidak boleh terjadi perpecahan bahwasanya data atau informasi ya atau kritik-kritik yang disampaikan oleh asatidah itu terhadap Ustaz Lukman dan yang asatidah yang bersamanya itu bukan dalil atau bukti yang bisa menjadi dasar untuk berpecah. Para ulama sangat perhatian besar. Ini al-istima' adalah hak. Ini prinsip besar. Kita yang tidak bisa dilanggar harus bertahan di atas prinsip ini. Tapi bagaimana mereka ahlul fitan dengan sangat mudahnya memecah belah, menimbulkan perpecahan. Ya. Karenanya Al-Alama Rabi bin Hadi hafizahullah taala tatkala ditanya tentang apa ya Syekh bukti Haddadiyahnya Muhammad bin Hadi. Apa bukti? Engkau sering menyatakan Muhammad bin Hadi itu Haddadiyah bahkan lebih parah daripada Haddadiyah. Apa buktinya wahai ya. Maka beliau menjawab bahwa Muhammad bin Hadi ahpar minal Haddadiyah lebih berbahaya daripada Haddadiyah Beliau katakan beliau bukan semat, bukan hanya sekedar hadadiyah, tapi ahmar minal haddadiyah. Ya. Mau haddadi, bukan dia bukan sekedar orang seorang haddadi, namun ahmar minhum lebih berbahaya daripada haddadiyah. Kenapa? Beliau katakan al haddadiyah ma qadaf Haddadiyah yang seperti itu, yang betapa jahatnya mereka terhadap ahlu sunnah, bahkan terhadap para ulama ahlu sunnah. Menimbulkan perpecahan, berdusta, berbohong. Menjadi ciri mereka yang paling tampak. Itu Haddadiyah seperti itu tidak melakukan qadr. Muhammad bin Hadi melakukan qadr. Yang kedua apa? Yufarriqus salafiyin fil alam kulli. Yang kedua, karena Muhammad bin Hadi memecah belah salafiyin di seluruh penjuru dunia. Ya. Barakallahu fikum farraqa salafiyin kullihim wa syawwaha salafiyah. Dia telah memecah belah salafiyin semuanya dan mencemarkan nama baik dakwah salafiyin. Ini ayol ikhwar rahimani warahmatullah. Karena memang prinsip al-istima' fi din. Ya. Wa al-furqah. Dan meninggalkan perpecahan itu. Bersatu di atas agama. Ya. Dia bersatu di atas al-haq dan meninggalkan perpecahan. Ini prinsip yang sangat besar ya. Prinsip yang sangat besar. Dan para ulama sering nasihati kita dengan prinsip ini. Karena beliau sangat menjaga. Karena itu kalau dulu kita sering ya, yang datang kepada masyaih berkunjung, apa nasihatnya? Taqwallah, talabul ilm, al ukhuwa ta'akhi, wa tahab bainakum, fima bainakum. Ya. Termasuk kalau dimintai telekonferen para masyaih dulu nggak ada seperti ini siaran radio sampai kayak gini nggak ada. Tapi telepon langsung Telepon hmm. langsung dan mahal. Mas Allah kalau bicara walaupun tiga menit, lima menit, itu sangat mahal. Ditunggu, didengar apa nasihatnya. Nasihatnya mungkin kita hafal. Selalu itu-itu saja tidak. Ternyata itu mahal ya. Nasihat beliau, usikum wa nafsi Allah, wal jid wal ijtihad fi talabul ilm Watta'afi fima bainahum. Pecah daurah yang sana. Keterangannya ini poin-poinnya. Daurah yang sana ini poin-poinnya. Poin ta'afi. Gak pernah luput. Ternyata kita berapa kali di daurah waktu itu. Daurah kita di Indonesia. Berapa kali? Let's friend dengan Sheikh Rabi langsung. Apa poinnya? Tidak lewat poin. At-ta'afi. Ya. At-ta'afi. Wat-tahafi fima bainakum. Al-ijtima, jaga persatuan. Jaga persatuan. Nah. Namun subhanallah, di fitnah, fitnah yang terjadi, persatuan itu seakan-akan barang murah. Prinsip ini sangat mudah diinjak-injak dan dirobek-robek. Ya. Termasuk di fitnah musafiqah dan termasuk di fitnah kita kan. Perpecahan jadi kemana-mana, legal, seakan akan kan. ya pemecatan terus Sampai pada urusan yang paling apa istilahnya? Privasi. Perceraian ya. Suami seorang mertua menyuruh meminta menceraikan si apa menantunya menceraikan istrinya. Ya, tidak ada kita mengalami seperti ini. Ya. Bahkan orang yang mau minta jodoh sudah mau menikah gagal gara-gara apa? Katanya membela jember atau condong kepada jember. Dan yang lebih parah lagi ayun ikhwah, ketika dimintai keterangan apa sih alasan? Alasan kok dipecat, alasan kok dijauhi, alasan kok diboikot, alasan kok bahkan tidak boleh, nggak diterima, ya. Digagalkan pernikahannya itu apa itu semuanya nggak ada. Nah, dan ini juga merupakan prinsip yang dilanggar yang Syekh Rabi Hafizahullah Al-Allamah Rabi bin Hadi Hafizahullah sering mengulang-ulang pula jangan menerima dari siapapun yang mencela atau mentahdir salafiyin tanpa ada hujah. Jangan menerima dari siapapun kalau itu tidak ada hujahnya. Dan ini apa? Ini yang menjadi sebuah perpecahan. Ini yang merobek-robek persatuan salafiyin, persatuan ahlus sunnati wal jamaah. Nah, berupaya dibela, berupaya mereka menyampaikan berbagai alasan untuk menolak kebenaran itu tadi. Kalau dulu di awal kalau turun wasoyal ulama, ya nggak mau diterima. Kenapa? Karena wasoya ini nggak melalui pintunya duta-duta ulama. Ya. Siapa Sadidah menempatkan diri sebagai duta-duta ulama? Karena wasoya ini nggak melalui para para Sadidah ini tadi, maka mau Maudidi. Kita lihat wasayal ulama sekarang kan nggak ada, lupa. Padahal itu siapa? Syekh Rabi. Ya. Al-Allama, Al-Muhaddis, Al-Walid, Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah taala. Juga ada nama besar Al-Allama, Al-Walid, Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah. Beliau dulu masih hidup. Sekarang beliau sudah wafat. Juga Syekh Al-Bukhari sendiri dan Syekh Arafah. Wasaya ulama. Enggak ada bekasnya ya Ditinggalkan. Kenapa? Karena enggak melalui. Enggak melalui duta-duta ulama. Subhanallah kemudian wasaya berikutnya. Wasiat berikutnya Sautiyah Syekh Al-Bukhari jelas-jelas langsung melalui Wasaya, melalui duta-duta ulama ini tadi. Disampaikan langsung kepada duta-duta ulama ini. Tapi subhanallah. Karena memang wasiat tadi itu enggak mencocoki selera mereka, hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Wasiat itu. Ya. Disembunyikan sedemikian rupa, yang enggak disebarkan. Bahkan justru apa? Membuat sesuatu atau tulisan kesimpulan-kesimpulan ya, yang katanya itu ringkasan, yang katanya itu bisa disetujui oleh Syekh Al-Bukhari. Padahal tidak. Nah, padahal ini semua apa ya kawan? Sudah melalui pintunya duta ulama ini. Tapi tetap terus di juga ditolak. Maka yal ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Sampai sekarang. Maka kita sangat takut ya kawan ya, bahwa bala itu sudah terjadi. Kita syafaat yaitu apa? Allah hukum dengan firman. Allah cegah dari kebaikan, dari hidayah dan gak bakal menerima hidayah. Apa yang terjadi? Jelas-jelas menyatakan itu. Ya. Salah seorang ustaz ketika di Bandung. Yang ditanya, kenapa sih ustaz kok gak segera mengamalkan sauti atau Wasaya sel Bukhari kan sudah enak kalau sudah jamal kan enak jelas. Apa jawabannya? Sang Ustaz. Ustaz kan kibar. Menjawab, yaitu kan pendapatnya Syekh Bukhari. tidak punya pendapat sendiri. Cuma punya pandang cara pandang sendiri. So, jelas-jelas penolakan. Yeah. Lagi juga mengatakan, ya Syekh Bukhari, falahu dhalik. Ya. Asadilah lahum dhalik. Artinya Syekh Bukhari ya itu fatwanya sudah. Boleh sih. Memang Asadidah juga punya pandangan sendiri. Boleh tidak melakukan ini. Maka kan Jangan apa namanya? Kan ya, saya bilang nggak mengharuskan eh ikhwan mengikuti fatwa saya buat Mau mengikuti silakan, tapi jangan jangan mengilzam kita mengikuti fatwanya Syekh Bukhari. Alhamdulillah. Nah, juga dinyatakan ya ketika bertemu nah, antara beberapa ustadz kibar dari mereka juga dengan tegas menyatakan bahwa apa terakhir baru kejadian itu menyatakan bahwa sulit untuk bersatu. Tidak bisa. Artinya apa? Tidak mau mengamalkan, jelas-jelas mengamalkan nasihat Syekh Bukhari. Yang Syekh Bukhari ini dulu yang mintai keputusan. Ya, dipilih siapa ulama ketika diajak bermusyawarah mereka asal dia menyatakan, "Tidak, kami mau mengangkatnya ke ulama langsung." Oh, bagus. Bagus. Siapa yang tidak senang masalah diangkat ke ulama? Ya, silakan. Siapa ulamanya? Mereka sendiri menyatakan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ya. Ketika Syekh sudah menasihati, memberikan keputusan, maka seperti itu. Ayo al ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Ya, sehingga kita takut ayo al sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala falamma zaghu azaghallahu qulubahum Ya. Ketika mereka menyimpang, ya, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Yang ini disebutkan oleh Syekh Salil Fauzan ketika menyebutkan faedah tadi. Dia sebutkan ayat ini. Falamma zahu azagallahu qulubahum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sangat khawatir, ya. Demikian pula kita takut menimpa apa yang sebagaimana yang Allah katakan dalam ayatnya واتل عليهم نبأ الذين آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث aw tatrukhu yalhath dzalika masalul dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun bacakanlah kepada mereka naba alladzina atainahu ayatina beri bacakan kepada mereka berita tentang orang-orang yang kami beri kepada dia ayat-ayat kami ini Allah beri ilmu dia. Allah beri ilmu. Allah berikan hidayah. Ngerti ilmu. Namun apa? Fansalakha min. Justru dia lepaskan ilmu itu. Justru dia tinggalkan ilmu itu. Tahu kebenaran. Sampai fatwa ulama pada dia. Kalau di masa fitan itu sampai ilmu. Ilmunya apa? Fatwa, kalam, penjelasan, nasihat para ulama. Nah. Namun apa? Fansalah minha dia tinggalkan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawi. Perhatikan ya kawan. Begitu dia meninggalkan ilmu ini, apa yang terjadi? Fa'atba'ahu. Maka langsung dia diikuti oleh syaitan. Maka diikuti dia oleh syaitan. Makanya Allah katakan dengan huruf fa di sini. Fa'atba'ahu syaitan. Ya, yang menunjukkan apa segera itu langsung terjadi. Begitu dia tinggalkan ilmu itu dan keadaan dia tahu, maka faat bahu syaitan langsung ketika itu dia diikuti oleh syaitan. anak minal ghawi. Jadilah dia termasuk orang-orang yang ghawi, yang menyimpang, sesat padahal dia tak dan menyimpang setelah dia tahu ilmunya. Setelah dia tahu kebenaran, kan mungkin dia tidak mengikutinya, dia tinggalkan kebenaran itu, maka dia termasuk orang yang gawi. Walau syi'na, kata Allah Ta'ala, pada lanjutan ayatnya, kalau kami kehendaki, la rafa'na hubiha, niscaya kami akan tinggikan derajatnya itu dengan ayat-ayat tadi, dengan ilmu itu tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Namun saya. Dia lebih condong kepada bumi. Lebih mengikuti apa lebih senang kepada dunia akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsunya mengikuti hawa nafsunya Famataduhu. Ya. <clears throat> kama salil kal perumpamaan dia itu adalah seperti anjing naudzubillah ya kawan Allah berikan perumpamaan yang dengan perumpamaan yang sangat jelek dengan hewan yang sangat jelek ini al kalb Ya, kalau engkau halau dia, maka anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Autatruku yalhat. Atau kau biarkan, maka anjing itu juga akan terus menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasas. Maka ceritakanlah kisah ini la'allahum yatafakkaru Semoga mereka mau berpikir. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan para masyayikh kita juga berulang kali mengingatkan. Cara-cara yang dilakukan oleh asadidah itu tadi. Yang membuat perpecahan, membuat pergerakan. Fil khafa secara tersembunyi, samar-samar. Bergerak di belakang, main di belakang. Ya. Itu adalah sesuatu yang jaban. Sesuatu perbuatan yang pengecut perbuatan orang-orang yang gak punya hujah, gak punya dalil. Ya, dan itu kata para masyai diulang berulang kali itu bukan tariqah ahli sunnah. Ya, sedikit kita baca, kita ingat ya supaya ini bukan penilaian yang keliru dari kita, tapi itu memang diucapkan oleh para masyai kita. Kata beliau, وَهِيَ مَثَلُ فِتْنَا al طَعَنُوا فِي fi الْعِلْمِ ilm wa bisafaqah al-mufarriqah. A'lanu harbahum ala tullabil ilm. Ini seperti fitnah pemecah belah. Ya. Fitnahnya Muhammad bin Hadi yang memecah belah barisan kaum salafiyin seperti katakan oleh Syekh Rabi tadi. Sehingga beliau memfonisnya sebagai apa? Lebih parah daripada Haddadiyah. Kelompok mufarriqah ini tadi, beliau sematkan apa? Kelompok mufarriqah itu eh, mencela para tulabul ilm dan barisan tulabul ilm dengan apa? celaan gak punya ilmu dengan celaan bahwasanya mereka alanu harbahum ala tulabul ilm menyatakan peperangnya terhadap para tullabul ilm memerangi para tullabul ilm wa alanu harbahum ala ulama bahkan menyatakan mengumumkan peperangannya terhadap para ulama wa asya'u dzalik wa katabuhu wa nasyaruhu ya. mereka sebarkan itu mereka tulis mereka publikasikan secara luas ya ini musafiqah amma ba'dun nas fihi minal jaban wal khauf ya namun ada sebagian orang yang pengecut takut penakut Gimana takutnya? Gimana pengecutnya? La yastati. Gak punya. Gak bisa. Wa idha jalasta ma'ahu wa wa tahu bil adillah la yastati ayyudhir syai'a. Kalau engkau duduk bersama dia dan kamu tuntut, kamu minta dalil, kamu minta hujah, bukti, itu nggak mampu menum, menum, menampakkan atau menunjukkan apa-apa. Ya. Wa idza takallama bi kalam fi majlis yunqidhuhu fil majlis alladhi yalihi. Kalau berbicara di satu majlis, maka akan dibatalkan di majlis yang lain. Berkontradiktif. Ngomong gini sini, yang lainnya berikutnya. Di kemarin mau suluh, berikutnya ternyata berbeda. Ya. Di Jember menyatakan siap suluh, di Madinah satu bulan berikutnya ternyata berbeda. Ini Syekh Arafat apa? menunjukkan pengalamannya beliau dengan dia Tahu betul, sudah ngalami. Nah, sudah ngalami. Bukan lagi dengar-dengar berita atau laporan. Tahu dan bertemu langsung. Meminta hujah pada mereka. Dimintai hujah. La yudhiru syai'an. Tidak mampu menampakkan apa-apa. Menunjukkan apa-apa nggak mampu. nggak punya hujah. Ya. Al-aqil alladhi yahtarim hadhihi da'wah salafiyah la yartakibu misla hadhihi al-asya. Maka seorang yang akil, ya, yang berakal, sehat, yang menghormati dakwah salafiyah ini tidak akan melakukan hal seperti ini. Ya. Yakni ka'annahum ya'maluna fil khafa. Yakni mereka apa? Berbuat secara tersembunyi, diam-diam. Hadihi laisat tariqah ahli sunnati wal jamaah. Beliau katakan bahwa ini bukanlah jalan ahli sunnah wal jamaah. Tahzir fil khafa. Ya, mentahzir secara tersembunyi. Ya, tak Dia contohkan jangan duduk dengan si fulan, jangan temui si fulan, jangan berhubungan sama si fulan atau pecat si fulan, tinggalkan si fulan. Ya. Hal hadihi tariqah al-sunnah? Hadihi tariqah al-mutahazzibah. Apakah ini tariqah al-sunnah? Bukan. Ini adalah tariqah mutahazzibah. Orang yang terkenai penyakit hizbiyah. Ini. Iya. Ya. At-tahazzub hakadha Hizbiyah itu seperti ini terjadinya. Ya. Dia katakan bahwasanya apa? Itu bukan tariqah ahli sunnah. Sahibul adillah yakunu suja'an. Orang yang punya. Kemudian beliau mengatakan di dalam sekian ucapan berikutnya. Bahwa sahibul adillah. Orang yang punya bukti. Itu mesti menjadi pemberani. Karena apa? Berat, karena dia punya bukti, punya dalil, punya hujjah. Nah, la yakhaf, dia nggak bakal takut. Yaktub wa yubayyin wa yuzhir adillatahu. Dia akan mampu menulis atau menjelaskan bukti-buktinya. Ya. Beliau juga mengatakan di kesempatan yang lainnya, ya, dan ini juga sebagai eh, pengingat bagi kita bahwa kita hendaknya menjadi orang-orang yang punya bukti. tidaklah kita sebagai para tulabul ilm. Hendaknya kita rajin belajar ya ikhwan. Ya. Di antara fitnah pelajaran yang bisa kita petik dari fitnah ini adalah bahwa kita sebagai salafiyin hendaknya rajin belajar agar kita punya hujah, punya ilmu. Jangan sampai kita doaf, lemah dalam ilmu. Sehingga nggak ngerti apa itu manhaj, apa itu sebab terjadinya penyimpangan fitnah suriah. ya. Kenapa hujuri menyimpang? Nggak tahu. Pokoknya kata Ustaz menyimpang. Jangan, jangan kayak gitu. Kita harus tahu kenapa ini sebab. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kenapa tauhid, kenapa kita harus meninggalkan syirik. Kenapa kita berpegang pada sunnah dan meninggalkan bid'ah? Kita harus tahu ilmunya. Ya. Maka beliau mengatakan, "Nahnu al natamanna aidan min talib al-ilm ay 'indahu hadhihi al-quwwah wahad al-'ilm wahadhi syaja'ah Nah, kita di hari ini berharap bahwa akan muncul dari talibul ilm yang memiliki hadhil kuwa, kekuatan ilmiah ya. Punya kekuatan ilmiah karena belajar. Kalau belajar itu serius gitu. Nah, wahad dan wahadal ilm wahadhi syajaat. Talibul ilm yang memiliki kekuatan ini memiliki ilmu ini dan memiliki syajaat. Kun suja'an fi idharil haq. Idza qulta haqqan wa anta ta'taqid annahu haq, irfa ra'sak, irfa bihi ra'sak wa adhir adillatak. Wasrah, wasrah biha wa la takhaf. Ya. Maka kalau engkau jadilah engkau pemberani dalam menampakkan kebenaran. Kalau engkau menyampak menyatakan kebenaran dan engkau yakin itu benar, maka angkat kepalamu, tunjukkan buktimu dan jangan takut. Ya, sampaikan dengan tegas dan jangan takut. Tapi perlu diingat bahwa bukan berarti uh, berani menampakkan hujah ini kemudian apa namanya eh, tanpa disertai unggah-ungguh ya, tanpa disertai sopan santun lah. Karena pemberani itu orang yang pemberani itu bukan kemudian ngawur, bukan kemudian asal apa yang penting berani ngomong. Ya, dia ngomong, ngomong enggak, tapi il. Kalau orang punya ilmu, dia akan sopan. Ya, dia akan apalagi dia seorang yang mukhlis. Ya, apalagi dia sebagai seorang yang mukhlis, yang ikhlas, Nah, maka yul ikhwah kita berani menampakkan, sampaikan ya dalam ulama, sampaikan fatwa ulama. Ya, ditolak tidak ada masalah. Nah, kita menampaikan kemudian dulu para ulama juga bahkan para ambia ya ikhwah. Ya, itu juga para nabi pun ada yang ditolak bahkan ada nabi yang hanya pengikutnya dua tiga orang bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali tapi nabi tetap berdakwah Nabi itu menyampaikan kebenaran. Ya, dengan sopan, dengan penuh kesabaran. Ya. Maka kita sampaikan kebenaran itu ya Allah. Dan satu hal, mungkin yang nanti dengan ini akan kita akhiri majelis ini. Pernyataan Syekhul Islam Ibnu rahimahullah tentang sikap syaja'ah. Kata beliau, Asyaja'atu laisat hiya kuwatul badan." faqad yakunu rajul qawiyul qawiyal badan dhaiful qalb wa inna ma hiya quwwatul qalbi wa sabatuhu syaja'a itu bukan hanya semata kekuatan fisik bahkan kata beliau bisa jadi seseorang fisiknya kuat badannya kuat namun dhaiful qalb kalbunya lemah kalbunya lemah Wa inna hiya quwwatul qalbi wa sabatuhu. Syaja'ah itu adalah kekuatan hati dan kekokohannya. Eh, kekuatan hati dan kekokohannya. Nah, lebih lanjut lagi Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hafizahullah rahimahullah taala menyatakan atau menjelaskan tentang as dan ini supaya kita bisa membedakan antara sikap syaja'ah dengan sikap serampangan atau celometan atau sikap yang enggak sopan gitu ya. Kata beliau, "Wa'lam anna syaja'atal mahmudah idza kana al-maqsud biha nasrul haq." Idza kana al-maqsudu biha nasrul haq wa raddal batil wa tahsilal manafi' al-'amah wal, masalih al mushtarak. Ketahuilah bahwa saja yang terpuji itu adalah kalau maksudnya, niatannya itu adalah untuk membela kebenaran dan membantah kebatilan. Sehingga orang yang yang seperti ini ya, tentu harus didukung dengan apa ya, Wan? Keikhlasan niat. Didukung dengan apa? Memang kekuatan ilmiah yang dia miliki. Karena apa? Dia untuk membela kebenaran dan membantah kebatilan Watahsil al manafi al amad dan untuk juga memperoleh manfaat yang umum serta kemaslahatan bersama. Kemudian kata beliau, fa ida'kanat fi hududin nasi ad-dani'ah sambut kalau itu demi kepentingan pribadi ya, yang rendahan. Nah, la fi hukukillah wa hukukil khalqi bukan demi membela hak-hak Allah, bukan pula membela hak-hak makhluk. Ya, karena dalam syariat itu ada hak hamba yang mesti ditunaikan. Ya. Itu ada. Namun dia bukan dalam rangka membela hak Allah, bukan pula membela hak makhluk, fa innaha jamimah. Maka keberanian yang seperti ini itu tercela. Keberanian demi membela kepentingan pribadi, ambisi pribadi, hawa nafsu pribadi. Yang tidak diucapkan oleh Syekh para ulama apa? Huzuzun nafs. Kalau untuk yang seperti ini, maka itu tercela. Berani, uh, berani ngomong, berani ini. Emosi dia, membela dia. Tapi membela apa? Huzuzun nafas. Beda ya antara hukukul khalqi, hukukul khalqi itu hak hamba yang memang diatur dalam syariat. Makanya ada yang tergolimi karena apa? Dilanggar haknya. Tapi hududun nafas itu ambisi pribadi. Nah, sajaah berani membela kepentingan pribadi ini bukan saja yang terpuji, ini zamimah, tercela. Ya. Walihada tajidu hadasin minan nas. Oleh karena itu akan mendapati orang tipe seperti ini yuqatil asyaddal qital fil khisam ala aqalli qalil min umuri dunia siap berperang dengan peperangan yang hebat sekalipun ya, ketika terjadi perselisihan dalam apa perkara dunia yang paling kecil sekalipun siap perang dia bahkan perang yang paling hebat sekalipun dia siap untuk apa Akalil kalil min umurid dunia. Perkara yang remeh urusan dunia. Tengkar. Tiba-tiba fulan berselisih. Fulan ini nggak mau taklim. Fulan nggak mau taklim. Kenapa? So, urusannya perkara dunia. Fa'amma fil umurin nafi'a fa'innahu fi ghayatil jalan. Sebaliknya, kalau urusan perkara yang manfaat, urusan dakwah, ayo kita berdakwah, ayo kita upayakan. Ya, masalah tarbiyah ini gimana mengurus untuk anak-anak kita, untuk anak-anak salafiyin, bagaimana dakwah ini. Atau perkara nafiah bagaimana sudah umat ini. Ya, para tulabul ilmu bersalah salafiyin bersatu. Kita dapati apa? Fi ghayatil jubur. Penakut. tak mau ketemu, tak mau jumpa. Mana? Ayo kita ketemu, selesaikan masalah ini baik-baik. Iya, apa masalahnya? Selesaikan apa? alasan apa ini? Fi ya jaban ya. Nah, fiha ya jaban anha wal ihtimam bisa sya'niha. Dia enggak pentingkan sama Tapi kalau bela urusan pribadi, siap mengadakan muhabbar. Ini ada perkara penting kita mengadakan istimewa untuk dakwah apa untuk tarbiyah ini Gak ada itimamnya ya. Itim ya. Ya, fi ghayatil jubun anha wal ihtimam bisyani. Kau dapat ya orang-orang seperti ini apa? Sangat jauh apa sebagai orang yang pengecut dan jauh dari sikap mementingkan. Gak ada mementingkan, jauh dari sikap ihtimam. Wasababu sababu Da'ful wazi ad-dini wa quwwatu wazi syahwah al-bahimiyah was Ya. Sebabnya adalah lemahnya faktor pendorong adini, semangat din itu lemah. Sebaliknya, tarikan hawa nafsu, tarikan syahwat, syahwat hewani, ya, syahwat hewan buas itu sangat kuat. Nah, fahaula humur ar, humul arzalun. Orang-orang seperti ini orang-orang rendah. Sehingga kalau urusan-urusan kepentingan pribadi, urusan dunia itu siap bertengkar. Ya, siap bela diri, siap muhadhara sana sini sana sini. Tapi untuk perkara nafiah jangan. Untuk istima salafiyin jaban. Untuk perkara bermanfaat jaban. Gak mau mentingkan. Malas Maka ya ikhwah rahimani rahmukumullah, Ini yang sangat penting untuk kita <clears throat> perhatikan bahwa kita sebagai salafiyin talibul ilm yang belajar, belajar ini. Makanya kalau belajar itu yang serius, yang benar. Tahu apa dalilnya, tahu apa ini. Maka kita memiliki hujah. Dengan itu apa? Ikhlaskan niatnya. Kita memiliki maksud yang baik demi kebenaran. Ya. Demi amar ma'ruf nahi munkar. tidak ada hasad, tidak ada niatan untuk menjatuhkan teman. Sampai demi menyampaikan nasihat menyampaikan kebenaran supaya tahu si bulan itu ini hak, ini hujah. Mungkin dia nggak tahu hujah ini. Sampaikan. Nah, ini orang saja. Bukan orang yang ngawur asal ngomong asal ini tapi saja karena dia punya hujah, punya ilmu. Ya. Dan demi tadi dengan niatan yang baik, dengan niatan ikhlas, demi membela kebenaran, membantah kebatilan. Ya. Namun kalau kebenar beraninya tadi itu demi hududun nafas, ya, maka ini bukan keberanian yang terpuji, tapi itu keberanian yang tercela. Dan itu pada akhirnya apa? Pasti kamu akan dapat orang seperti ini. Hakikatnya dia jabat. Takut. pengecut. Hakikatnya dia apa? Jauh dari memiliki sifat ihtimam. Ya, mau mementingkan perkara-perkara yang bermanfaat. Karena apa? Yang penting ambisinya sudah. Dan subhanallah para ulama sering menilai termasuk di fitnah ini bahwasanya apa yang terjadi ini huzuzun nafs. Nauzubillahi min dalik. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada kita dan semoga Allah mencatat kita termasuk hamba-hamba yang mau menerima kebenaran dan Allah catat kita sebagai orang-orang yang terus Allah berikan hidayah, Allah berikan sabat dan istiqamah ya, di atas al-haq, di atas as-salafiyah hingga akhir hayat kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.